Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah habibakumullah jami'an. Setelah kita memasuki atau setelah menyelesaikan pembahasan masalah al-'am, itu lafaz yang maknanya umum barakallahu fikum dan pada asalnya kita harus beramal dengan lafaz yang umum tersebut hingga datang dalil yang mengkhususkannya. Nah, barakallahu fikum. Apabila tidak ada dalil yang mengkhususkan maka kita kembali ke hukum asalnya. Al-ibrah bi umumil lafaz la bi khusus sabab. Bahwasanya jadikan pelajaran atau yang jadikan inti pedoman patokan kita adalah umumnya lafaz tersebut bukan sebabnya khusus atau bukan khususnya sebab tersebut. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti misalkan ayat masalah zihar. Nah, barakallahu fikum, itu seorang lelaki yang mengucapkan kepada istrinya, "Anti alayya ka ummi." Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Nah, seperti itu walaupun lafadznya dalam surat Al-Mujadalah itu adalah nah sebabnya adalah mengenai salah seorang nah barakallahu fikum yang namanya Aus bin Samit namun apa? Namun hukumnya itu umum untuk setelahnya dan untuk orang lain setelahnya. kami ya? Bukan maknanya khusus pada Aus bin Samit saja barakallahu fikum. nah Kemudian terkadang sebuah keumuman lafaz itu dikhususkan dengan na'am barakallahu fikum sesuatu keadaan. Jadi yang mengkhususkan bukan lafaznya tapi keadaannya. Misalkan laisa minal birri asyamu bis safari. Lafaznya umum ini. Lafaznya umum tapi dikhususkan dengan keadaannya. Keadaannya waktu itu ada orang yang na'am barakallahu fikum zaman Rasulullah itu zaman Rasulullah waktu itu ada orang yang dia itu ketika safar puasa sehingga dia dikerumuni banyak orang Nah, barakallahu fikum dan hampir dia binasa dalam artian pingsan itu. Nah, barakallahu fikum. Dinaungi, diliputi banyak orang. Kemudian Rasulullah tanya, "Kenapa orang ini?" Orang ini puasa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Laisa minal birri asyamu fis safari." Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Nah, ini apa? Ini lafadznya umum, tapi nam sebab eh, tapi apa tapi keadaannya khusus, khusus bagi orang yang tidak mampu dan merasa keberatan untuk puasa. Jadi bagi orang yang tidak mampu dan keberatan untuk puasa tadi, ya, mungkin lemas atau semisalnya, maka kalau dia puasa justru tidak bagus. Tapi kalau mampu bagaimana? Bagus silakan. Paham ya? Sebagaimana Rasulullah juga melakukan puasa ketika safar. Paham maksudnya ya? Jadi ini lafaznya umum, bukan merupakan kebaikan itu umum, cuman nah bagi apa? Bagi orang yang keadaannya seperti orang yang waktu itu. Yaitu keadaannya adalah seperti orang yang keberatan atau merasa berat untuk puasa. Sehingga dia pun apa? lemas badannya dan juga na'am barakallahu fikum dikerumuni karena hampir apa pingsan dari barakallahu fikum na'am seperti itu. Mau salah ya? Na'am. Sekarang kita masuki pembahasan yang baru yaitu lawan daripada al-'am yaitu al-khas. Qala al-Imam al Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, ta'rifu pengertian khas pengertian al-khas yaitu khusus. Al-khasu lughatan judul 'am. Al-khas itu secara bahasa adalah lawan daripada keumuman. Lafadznya khusus itu adalah lawan dari lafadz yang umum. Wastilahan istilah adalah al-labdu Adalu dalu ala mahsurin bi syakhsin aw adadin. Adapun pengertian khusus secara istilah adalah sebuah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi. Paham ya? Sebuah lafaz yang menunjukkan atas sesuatu yang dibatasi baik bi baik dengan seseorang au adadin atau dengan bilangan apa itu maksudnya ini? terbatasinya itu dengan orang atau dengan bilangan maksudnya nama orang itu salahnya. ka asmail a'lam seperti nama-nama orang nah, seperti nama-nama orang nah atau nama-nama kota atau nama-nama hewan misalkan itu nanti terbatas itu seperti misalkan barakallahu fikum kita katakan hirrun kucing Ya nggak mungkin kucing dikatakan singa. Ya kucingnya kucing gitu loh, paham ya? Ngam, asadun singa, nggak mungkin dikatakan harimau. Kucingnya kucing atau singa ya singa gitu. Paham maksudnya ya? Itu seperti itu. Kalau nama orang ya Zaid, Zaidun. Zaidnya orang namanya Zaid. Nggak mungkin kita katakan Zaid adalah soleh, adalah Muhammad, kan nggak bisa. Ewa. Wal isyarah, isyarah juga sama, isyarah. Isyarah ini juga apa? Nanti nah barakallahu fikum masuk dalam makna khusus seperti hada, hada isim isyarah untuk apa? Jarak dekat mudzakkar lagi. Khusus enggak? Khusus. Enggak boleh digunakan untuk yang lainnya. hada imra'atun enggak cocok. Karena hada ini lafaz yang khusus untuk mudzakkar laki-laki jarak dekat. Paham maksudnya ini ya? Seperti itu. Nah, wal adat, adat juga bilangan. Eh, bilangan seperti isrun 20. Ini khusus apa? Khusus 20. Enggak mungkin 20 dikatakan 10. Paham maksudnya ya? dan ada batasannya. Nah, barakallahu fikum lafaz seperti itu. Mau salah ya? Naam. Fa kharaja biqaulina ala mahsuran al-'am. Keluar dengan ucapan kami, naam ala mahsur yaitu lafaz yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi adalah alam umum. Karena lafaz umum kemarin apa? Ghairu mahsur tidak dibatasi, mencakup seluruh individu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, wa takhsisul lughatan diddu ta'mim. Di sana ada khas, ada takhsis. Takhsis secara bahasa adalah diddu ta'mim, lawan dari ta'mim, ta'mim. Jadi takhsis itu pengkhususan, nah ta'mim itu apa? Pengumuman. Paham ya? Nah, takhsis itu mengkhususkan, ta'mim itu mengumumkan. Paham ya? Maknanya memberikan keumuman itu. Wastilahan secara istilah apa? Ikhraju ba'di afradil 'am Taksis itu secara istilah adalah mengeluarkan sebagian individu-individu yang umum tersebut. namanya ya? Ada lafaz umum, ternyata ada taksisnya. Ya, yang mengkhususkan dari lafaz umum tersebut. Nah, otomatis berarti apa? Otomatis berarti ada yang dikhususkan gitu loh. Tidak masuk dalam keumuman itu. Apa maksudnya ya? Hewan seperti itu. Perlu diperhatikan. Nah, sebagaimana yang kisah kemarin itu. Nah, barakallahu lafadznya umum lafadznya. cuma ditaksis dengan keadaan. Lafadznya umum, laisa minal birri asyamu fis Umum enggak lafadznya? Umum, bukan merupakan kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Lafadznya umum, tapi ditaksis datang sesuatu yang mengkhususkan dengan keadaan itu. Nah, ini bukan kebaikan khususnya apa? Khusus orang yang merasa keberatan untuk puasa atau merasa tidak mampu untuk puasa ketika safar. Maka tidak baik, tidak bagus kalau seandainya dia safar. Jadi eh, kalau seandainya dia apa? Puasa. Paham ya? Tapi kalau dia mampu, kalau dia mampu, masuk nggak dalam dalam apa dalam keumuman tadi? Nggak masuk. Kalau dia mampu silakan puasa. Paham belum maksudnya ini? Ayo nah, namanya taksis, sesuatu yang khususkan. Nah, taksis ini kan namanya masdar dari khassasa, yukhassisu takhsisan, mukhassas mukhassis. Paham ya? Mukhassas itu isim maf'ul, mukhassis itu isim fa'il. Mukhassis itu adalah asy Al-Qur'an dan As-Sunnah. مقضية مخصص اسم فاعل مخصص اسم مفعول مخصص اسم فاعل paham ya nah barakallahu fikum seperti itu kita lihat di sini wal mukhasis bi kasri as-sad fa'ilut takhsis adalah fa'il takhsis wa huwa asy-syari' apa syari' ini syari'un apa jalan raya eh syari' jalan raya bukan Syarih di syarih. Lain ya. Itu syarih jalan raya itu lain, walaupun lapatnya sama. asy ini ini adalah pembikin syariat. Paham ya? Yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah Allah dan Rasulnya. Paham ya? Nah, karena syariat yang Rasulullah terapkan itu pun tidak lain bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Itu asy itu adalah apa? Adalah Allah dan Rasulnya. Nah, kalau lingkupannya yang berikutnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah itu. Paham maksudnya ya? Enam barakallahu fikum. Wa yutlaq 'ala dalil alladhi hasala bi takhsis. Dan terkadang lafaz mukhassis ini, enam barakallahu fikum, eh, digunakan untuk apa? Dalil yang terjadi padanya apa? Takhsis pengkhususan. Jadi lafaznya umum, kemudian apa? Datanglah mukhassis. Paham ya? Yang mengkhususkan keumuman tersebut. Yaitu misalkan firman Allah Subhanahu wa taala atau misalkan sabda Nabi Muhammad SAW mengkhususkan dalil yang umum tadi. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Wa dalil takhsis naw'an. Sekarang dalil pengkhususan itu ada dua jenis. Muttasilin atau muttasilun wa munfasilun. Muttasil itu yang bersambung, munfasil itu yang terpisah. Itu hukum asalnya, makna awalnya. Tapi yang diinginkan di sini perhatikan, fal muttasilu ma la bi nafsih. Nah, muttasil itu adalah dalil yang apa? Dalil muttasil itu adalah dalil yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi penunjukannya itu nanti akan apa? Akan sempurna manakala ada yang setelahnya itu loh. Tidak bisa menunjukkan diri sendiri. Dalam artian dengan lafaz itu sendiri tidak bisa. Apa maksudnya ya? Contohnya apa contohnya? Contohnya barakallahu fikum seperti misalkan nah barakallahu fikum yang bersambung itu contohnya apa? Contohnya adalah nam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr itu. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin. Nah, kalau berhenti situ cukup enggak? Demi masa sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan rugi. Cukup enggak situ? Enggak cukup. Paham ya? Harus ada yang setelahnya. Paham maksudnya ya? Paham salah ya? Ya barakallahu fikum itu apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya kan? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itulah namanya apa? Namanya adalah nam mustasna, sesuatu yang dikecualikan. Paham ya? Masuk dalam apa? Dalam mukhasis yang mutasal ini. Karena yang mengkhususkan sesuatu yang umum dengan yang mengkhususkan bersambung enggak itu? Bersambung dalam satu surat. Bersambung dalam satu surat. Surat apa? Surat Al-Asr tadi. Wal 'asr innal insan lafi khusr. Umum enggak ini? Umum diambil dari al-istighraqiyah ini. Al-insan. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi. Nah, mukhasisnya mana mukhasisnya? ayat dan setelahnya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kecuali orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr nah mukhassisnya sekarang dalam satu rangkaian enggak mutasil enggak mutasil dalam satu surat itu namanya mutasil nah nanti ada yang mukhassis apa munfasil yang munfasil itu berarti apa berarti berarti ada satu dalil yang umum kemudian dikhususkan dengan dalil yang lain terpisah itu loh paham maksudnya Ayo nah, kita lihat ini. Wal munfasilu ma yastaqillu bi nafsih. Nah, barakallahu fikum. Nah, munfasil itu adalah apa? Adalah nah barakallahu fikum sebuah dalil yang dia itu bisa berdiri sendiri. Nah, bisa berdiri sendiri. Nah, barakallahu fikum dengan sendirinya. Cuma nanti perlu diperhatikan apa lafaz tersebut kemudian apa yang diinginkan dengan lafaz munfasil di situ. Kita lihat di sini, faminal mukhassis al-muttasil. Termasuk contohnya mukhassis Nah, dalil yang mengkhususkan tapi yang mutasil Awalan yang pertama, al-istithna, pengecualian. Wa huwa lughatan min as-sani. as itu adalah na'am barakallahu fikum mengikatkan. Nah, mengikatkan wa huwa raddu ba'd asy-syai' ila ba'd. Yaitu maksudnya adalah na'am mengembalikan sebagian sesuatu kepada sebagian yang lainnya, mengikatkan kesanil habil seperti mengikat tali. Kalau lihat seperti ini. Kita ya kan disilang ini biasanya kan ewa itu namanya mengikat. Itu secara bahasa. Paham ya? Nah, astani itu artinya mengikat. Nah, barakallahu fikum. Wastilahan setelah istilah adalah ikhraju ba'di afradil 'am mengeluarkan sebagian individu-individu yang umum biilla dengan apa? lafaz illa. Pengecualian berarti kan pengecualian. Aw ihda akhwatnya atau salah satu di antara apa? saudara-saudara perempuan illa akan kita lewati dalam ilmu nahwu atau bahkan sebagian sudah pernah melewati yaitu masalah apa nanti? Babu al-mustasna nanti. Paham ya? Nanti ada al-mustasna di sana, mustasna bi illa bi khair wasiwa. Paham ya? Itu kan pengecualian semua intinya. Ya na'am barakallahu fikum. Perlu diperhatikan. Kaqouli ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana lafi khusrin." Sesungguhnya seluruh manusia al di sini adalah al apa? Al apa? Al istighraqiyah, masuk dalam al jinsiyah. Paham ya? Al jinsiyah. Paham ya al jinsiyah yang maknanya barakallahu fikum lil istighraq, ya kan? Ya na'am barakallahu fikum. Bahwasanya seluruh manusia karena cocok al ini kalau dikasih kul tepat. Lafaz kul itu, lafaz na'am kullun ya inna kulla insanin lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi. Umum ini umum. Datanglah apa? Taksis atau mukhasis sesuatu yang mengkhususkan. Yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal-amalan saleh dan orang-orang yang saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan juga nasihat menasihati dengan kesabaran. Apa maksudnya ya? Itu pengecualiannya. Fa bi qalina bi illa aw ihda akhwatiha at-takhsis bi syarat wa ghairi Nah, maka keluar dengan ucapan kami yaitu mengkhususkan dengan illa atau salah satu saudara perempuannya bi ghair siwa. Paham ya? Nah, sebagaimana kita lewati dalam ilmu nahwu. Adalah at-takhsis itu mengkhususkan bi syarat dengan syarat nanti. Nah, syarat itu ya ma'ruf. Nah, isim syarat dan semisalnya. Nah, paham itu ya? atau yang selainnya. Paham ya? Atau yang selainnya. Nah, barakallahu fikum. Nanti ada namanya eh, barakallahu fikum syartiyah. Dengan adanya syartiyah tersebut nanti akan menimbulkan atau memunculkan makna yang apa? Makna yang lain, makna yang sifatnya nah barakallahu fikum nam tidak khusus atau maknanya dikhususkan dengan cara Bukan dengan ilah tapi dengan syarat. Nanti akan kita lewati nanti insyaallah taala. Nah. Syurutul istisna sekarang, syarat pengecualian. Syurutul istisna, syarat pengecualian. Yustaratu lisihhatul sihhatil syurutan minha. Nah, disyaratkan untuk dibenarkannya pengecualian itu beberapa syarat. Minha di antaranya ittisaluhu bil mustatsna minhu haqiqatan aw hukman. Bersambungnya paham ya? Bersambungnya Nama sesuatu yang dikecualikan tersebut dengan apa? Nama bersambungnya sesuatu yang dikecualikan tersebut dengan sesuatu yang dikecualikan darinya. Tapi secara hakikat atau secara hukum. Paham saya bersambung langsung. Nah, sekarang perhatikan dalam ayat itu. Innal insana lafi khusrin illal ladina amanu. Bersambung enggak tuh? Bersambung. Pengecualiannya bersambung. Jadi bersambung langsung tidak terpisahkan itu loh. Nah, nanti kalau bersambung tapi dipisahkan itu nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, dipisahkan dengan ucapan dulu atau batuk atau mau ke kamar mandi dulu baru dikecualikan itu nanti ada pembahasan. Karena soalnya nanti para ulama membahas masalah seperti ini berkaitan masalah perceraian atau yang semisalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seluruh istri-istriku empat-empatnya aku ceraikan kecuali dia minum dulu. Enggak sebutkan namanya, kecuali dia minum minum atau makan dulu baru setelah makan baru hindun atau kecuali hindan misalkan itu nanti dibahas atau masuk dalam pengecualian atau tidak itu ada pembahasan tersendiri nah, nah karena istisna ini maksudnya adalah apa ittisaluhu bil mustasna minhu harus apa nah barakallahu pengecualian tersebut bersambung dengan yang dikecualikan darinya hakikatan au hukman baik secara hakikat maupun secara hukum kita lihat secara hakikat saya apa maknanya fal muttasil hakikatan maka nah barakallahu fikum yang bersambung secara hakikat adalah al-mubashir yang bersambung langsung. Naam lil mustasna minhu. Paham ya? Bersambung langsung untuk mustasna minhu untuk untuk apa? Untuk sesuatu yang dikecualikan bihaitsu dari sisi la yufsal atau la yafsil bainahuma fasilun. Tidak ada pemisah antara keduanya dengan sebuah pemisah. Paham ya? Nah, La yafsil bainahuma fasilun maksudnya tidak dipisah tidak apa tidak? Nah, barakallahu fikum tidak terpisah antara keduanya dengan sebuah pemisah. apa maksudnya ya? Ayo nah barakallahu fikum. Itu seperti apa? Seperti ayat tadi itu. Ayat tadi terpisah enggak? Eh? Terpisah dengan ayat lain enggak? Tidak langsungan. Ayo nah barakallahu fikum. Wal muttasil hukman, sekarang muttasil hukman contohnya dikatakan muttasil lebih secara hukum saja. Ma nama eh ma fasala bainahu wa bainal mustafa minhu fasilun Nah, yaitu barakallahu fikum pengecualian yang apa? Yang terpisah antara dia dan antara yang dikecualikan itu dengan sebab pemisah. Maksudnya, ya, la yumkin daf'uhu, yang tidak mungkin dia menolaknya atau istilah menahannya. Tidak mungkin dia menahan pemisah tersebut. Paham belum maksudnya? Jadi antara yang dikecualikan dengan pengecualiannya itu terpisah itu loh terpisah dengan sebuah pemisah yang pemisah tersebut tidak mungkin kita menolaknya atau menahannya. Mau tidak mau keluar gitu loh, kesual batuk wal itas, apa itas? Haus. Misalkan dia mengatakan bahwasanya nah barakallahu fikum Naam zaujati zaujati istri-istriku mutallaqah. Diceraikan. Paham ya? Naam. Mutallaqah. Istri-istriku semuanya diceraikan. Ila Oh dia batuk dia, <laughs> batuk dulu itu. Batuk lama seperempat jam batuk terus kan. Kemudian baru terlihat berhindun, ilah hindun atau ilah nam hindun misalkan, kecuali hindun atau ilah hindan kecuali hin kecuali nama yang namanya hindun misalkan. Berarti itu termasuk apa? Sambung atau enggak? Termasuk sambung tapi hukman. Karena karena enggak mungkin dia menahan batuknya itu batuknya. Paham ya? Kecuali kalau perkara yang bisa menahan diri Paham ya? Misalkan dia nah barakallahu fikum bisa menahan tapi malah justru apa? Nyam justru dia dikecualikan itu enggak bisa nanti. Paham ya? Ini perkara yang tidak bisa menolaknya atau menahannya. Pemisahnya ini. Paham belum sekarang ini? batu haus, minum itu kan perkara yang kita enggak bisa nahan itu loh. Eh, mana? itu pemisahan seperti itu berarti nanti tetap dihukumi bersambung tapi hukuman. Nah, fa in fasala bainahuma fasilun, namun apabila terpisah antara keduanya dengan sebuah pemisah, Nah, barakallahu fikum. Yumkin daf'uhu yang memungkinkan untuk menahannya, pemisahnya itu mungkin kita nahan. Au sukutun lam yasrih istisna. Nah, atau diam. Diam, setelah itu dia diam, maka tidak dibenarkan pengecualiannya. Paham belum nih? Paham belum maksudnya? Dipisahkan dengan sebuah pemisah yang dia mungkin untuk bisa menahannya. Paham ya? Nah, seperti misalkan nahan kencing nahan BAB itu kalau cuma sebentar kuat oh, menahan dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, dia malah pergi dulu. BAB dulu atau kencing dulu yang lama sekali di situ nanti. Paham ya maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum atau dia diam. Dia ngomong eh, abidi ahrar. Nah, kemudian dia diam. Budak-budakku semua merdeka, dia diam. Diam saya berhari-hari dia. <laughs> Bukan bukan sehari, berhari-hari misalkan. Atau sehari ada misalkan, dia sehari. Setelah itu baru ngomong hari berikutnya kecuali si fulan. Wah, ini pengecualian seperti ini bagaimana? Enggak diterima. Karena apa? Karena memungkinkan untuk bisa menahan gitu loh. Dan apa? Dan barakallahu fikum penghalangnya adalah diam. Diam kan bisa ditahan gitu Nah, barakallahu fikum. Sana nanti diamnya itu maksudnya itu. Contohnya perhatikan, misal an yaqul seperti orang mengatakan abi di ahrar, budak-budakku merdeka. Tsumma yaskut. Kemudian dia diam. Dia diam ya. Au yatakallam bi kalamin akhar thumma yaqul illa sa'idan. Atau dia enggak diam tapi bicara dengan penjara lain itu loh. Budak-budakku merdeka. Budak-budakku merdeka. Terus dia bicara di penjara lain. Itu HP itu harganya berapa ya HP yang mereknya itu? HP yang mereknya Xiaomi itu harganya berapa ya? Harganya berapa? Di mana jualnya? Eh, kemudian berapa RAM-nya misalkan. Setelah itu baru illa sa'id. <laughs> Kecuali sa'id. Nah, itu bagaimana? Kan ada selingnya itu. Ada pemisahnya kan itu? Eh nah kalau fikum seperti itu. Fala yasihul istitsna. Nah, maka tidak dibenarkan pengecualian tadi. Nah, wa ya'tiq al-jami', maka dia harus memerdekakan memerdekakan semuanya. Paham ya? Enggak diterima lagi pengecualian di situ. Karena diiringi dengan apa tadi? Perkara sesuatu yang bisa dia aslinya menahannya. Menahan itu enggak bicara dengan orang lain pun sementara bisa. Sampai sampai dia selesai mengecualikan tadi. Wakilah ada yang mengatakan, eh, namanya khilaf ya, yasihul istisna ma'as suqut. Dibenarkan pengecualian tersebut bersamaan walaupun dia diam. Ngerti ya? Walaupun dia diam tapi dibenarkan pengecualiannya. Awil fasilu idza kana al-kalam wahidan. Atau ada pemisah tapi ucapannya pembicaraannya satu. Awil fasilu idza kana al-kalamu wahidan. Atau ada pemisah tapi apabila pembicaraan itu satu. Satu pembicaraan itu loh. Di hadis Ibn Abbas. Nah, dikarenakan apa? hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Yaum Yaum fathin Yaum fathi Makkah dikarenakan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata ketika hari pembukaan Mekah tahun 8 Hijriah ya inna hadzal balada haramahu Allah nah haramahu Allah yauma khalaqas samawati wal ard sungguhnya negeri ini Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan Makkah dan Madinah ya Naam Semenjak hari Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Nah, la yu'dad syauquhu wa la yukhtala khalahu. Nah, tidak diperbolehkan apa? Ya, mencabut durinya, tidak boleh juga menghilangkan pohon-pohonnya. Faqala al-Abbas, kemudian Abbas al-Abbas, al-Abbas ini berarti al-Abbas bukan Abdul bin Abbas ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, al-Abbas berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ilal idkhir." Nah, tapi Allah alam ya ini kalau kelihatannya yang tepat Ibnu Abbas lah. Ya. Soalnya sambungannya daripada Ibnu Abbas, sambungannya Ibnu Abbas, tapi dilihat lihat, lihat di sarangnya lihat lagi nanti ya. Dilihat dari sarangnya. apakah Al-Abbas atau Abdul Ibnu Abbas. Karena soalnya kan hadisnya Ibnu Abbas. Paham ya? Nah, faqala Al-Abbas, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ilal idkhir" kecuali pohon idkhir. Idkhir itu kalau di sana itu pohonnya mirip pohon cemara di sini. Paham ya? Nah, Pohonnya mirip pohon cemara, biasanya kayunya dipakai untuk atap-atap kalau di negara Arab sana. Naam. Eh, qala Abbas kemudian Abbas mengatakan, "Ya Rasulullah ilal idkhir." Wahai Rasulullah kecuali pohon idkhir, fa innahu liqainihim wa buyutihim karena biasanya digunakan untuk atap-atap mereka dan rumah-rumah mereka. Faqala ilal idkhir, kecuali idkhir. Nah, sekarang kan ada ada seling pembicaraan itu. Ewa, Rasulullah mengatakan seperti itu, kemudian ada orang yang usul itu. Ada yang orang mengatakan illa kecuali kecuali pohon idkhir. Barulah Rasulullah mengatakan illa eh, idkhir, illal idkhir, kecuali pohon idkhir. Wa hadzal qaul arjah dalalati hadzal hadis alaih. Kalau pembicaraannya itu masih lingkupan satu pembicaraan. Paham ya? Bukan bukan ucapan lain, bukan pembicaraan lain, maka tidak dipermasalahkan. Pengecualiannya masih sah. Paham itu maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum ya wanam. Paham maksudnya ini? Ya, barakallahu fikum Ini ucapan atau pendapat yang kuat bahwasanya Nah, walaupun dipisah dengan sebuah ucapan, tapi ucapan itu satu pembicaraan. Masih lingkupannya itu masih lingkupan dalam satu pembicaraan itu loh. Bukan pembicaraan lain itu loh. Itu tetap sah pengecualiannya. Nah, tapi kalau sudah uh, sudah eh, pembicaraan sudah bicara yang dibicarakan ada pembicaraan lain, itu enggak sah. Ini kan satu pembicaraan ini. Ya, nah barakallahu fikum.